Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah melanjutkan pelajaran kita dalam kitab uh, Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaimin rahimahullahu taala. Masih dalam bab al-akhbar, lanjutan dari penjelasan beliau. Wa amma taqriruhu sallallahu alaihi wasallam ala syai'i fahuwa dalilun ala, ala jawazihi ala al wajhi alladhi aqarrahu qawlan kan aw fi'lan qawlan kana am fi'lan Adapun takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yani persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sesuatu, maka itu adalah dalil akan kebolehannya. Nah, yakni dalil tentang boleh melakukan hal tersebut al wajhilladzi aqarrahu yaitu eh, dalam gambaran seperti yang ditetapkan oleh beliau Shallallahu alaihi wasallam Qawlan kana am fi'lan. Baik itu ucapan atau perbuatan. Nah, maksudnya perbuatan sahabat ya di disetujui oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau ucapan para sahabat yang disetujui oleh Nabi Shallallahu sallallahu alaihi wasallam. Mithalu iqrarihi 'ala al-qawli. Contoh penetapan beliau terhadap ucapan. Ya. Iqraruhu al-jariyah allati sa'alaha yakni pembenaran ya, persetujuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap seorang budak wanita yang beliau tanya Allah, di mana Allah? Qalat budak perempuan itu menjawab fis sama Allah di langit. Nah, ah, hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari disebutkan waktu itu uh, sahabat Muawiyah Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu uh, itu menitipkan atau memerintahkan budaknya, budak perempuannya untuk uh, menjaga kambing-kambingnya. Nah, itu dititipkan kepada budaknya ternyata kambingnya satu dimakan Eh, oleh hewan buas ya. yang pada akhirnya eh, sahabat Muawiyah Ibn Hakam As-Sulami eh, memukul budaknya kemudian beliau menyesal dan datang kepada Nabi SAW melaporkan kejadian, kejadian tersebut dan Nabi perintahkan agar budak itu datang ke didatangkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bertanya kepada budak perempuan itu, Aina Allah, di mana Allah? Budak perempuan itu menjawab, Fis sama di langit. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan atau menyetujui ya, ucapan budak perempuan tersebut karena kalau seandainya salah keliru pasti beliau bantah ya pasti beliau luruskan benarkan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam kemudian Nabi melanjutkan man ana siapa aku budak perempuan itu menjawab Rasulullah engkau adalah Rasul Allah atau utusan Allah maka Nabi bersabda atau atiqaha fa innaha mu'minah wahai Muawiyah bin Hakam As-Sulami lepaskan perempuan ini karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang beriman. Hadis ini hadis sahih riwayat uh, riwayat Muslim. Nah, hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Jadi ini salah satu contohnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan atau mengiyakan atau menyetujui ucapan budak perempuan tersebut. Ya. wa mithaluhu atau iqrarihi 'ala al fi'li contoh persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sebuah perbuatan. Ikraruhu sahibas sariyah alladhi, kana yakra'u li, yakra'u li ashabihi fayukhtima bi qul huwallahu ahad faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam saluhu li ayyi kana yasna'u dhalika ya. tadi contoh e, persetujuan nabi terhadap sebuah ucapan sekarang contoh persetujuan Nabi terhadap sebuah perbuatan, yaitu perbuatan beliau terhadap salah satu eh, komandan pasukan perang yang diutus oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang eh, sahabat ini dia membaca atau memimpin sholat pasukannya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Setiap kali dia baca ayat, ya pasti dia tutup dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan saluhu liayi syai'in kana yasna'u dhalik. Coba tanyakan kepada dia. Kenapa dia melakukan perbuatan itu? Fasa'aluhu, maka sahabat-sahabat pun bertanya kepada sahabat tersebut. Faqala, maka dia menjawab, li'annaha sifatur rahman. Karena kul huwallahu ahada itu mengandung penjelasan sifat ar-Rahman. Atau itu adalah sifat Allah yang maha rahman. Wa ana uhibbu an aqra'aha dan aku cinta, aku senang untuk uh, membacanya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu." Kabarkan kepada orang itu bahwasanya Allah mencintainya. Nah, berarti apa? Berarti kalau uh, ada orang yang melakukan perbuatan yang sama seperti ini itu dibolehkan dan bukan perkara yang baru. Ya. Masya Allah Ta'ala. Kemudian, ya, apa bedanya dengan kalau ada orang di zaman kita sekarang yang dia melakukan perkara-perkara baru dalam agama, kemudian kita ingkari dia, sedangkan di sini nggak diingkari. Ya, perbedaannya adalah karena sahabat tersebut melakukan sesuatu kemudian ditakrir, diiyakan, disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kita pada hari ini. kalau pada hari ini seandainya kita melakukan perbuatan baru atau sesuatu yang dianggap ibadah umpamanya, ya, tidak ada yang mentakrirnya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Dengan wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan agama sudah sempurna. Maka agama tidak butuh lagi tambahan atau pengurangan. Ya. Kewajiban kita sebagai orang yang datang belakangan hanyalah mengikuti atau mencontoh apa yang telah dicontohkan. Ya. Beda dengan sahabat tadi. Ya. Dia melakukan setiap sholat setiap setiap kali dia menutup salatnya dalam bacaannya dia selalu tutup dengan surat Al-Ikhlas. Ya, apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan. Kenapa? Karena Nabi membenarkan, mengiyakan, menyetujui. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Misalun akhar. Contoh yang lain. ikraruhu al-habasyata yal'abuna fil masjid. Pembenaran beliau sallallahu alaihi wasallam ini persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum Habasyah, yakni budak eh, orang-orang dari Ethiopia, ya waktu itu bermain-main di dalam dalam masjid. Nah, mereka bermain-main dalam masjid. Nabi tidak larang. Nah, kenapa? Min ajli ta'lifi al-Islam untuk melunakkan hati mereka terhadap Islam. Nah, dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka bermain di dalam masjid. Nah, ini contoh-contoh ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya takrir persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk dalam kategori sunnah beliau. Ya, nah, ini uh, harus kita pahami ya untuk membedakan ya dengan alasan-alasan sebagian orang yang melakukan bid'ah. kan orang di zaman sekarang kan kalau dia kalau dia berbuat bid'ah, dia bilang apa? Wah, oh, ini kan baik, ini kan ibadah. Ya. Padahal tidak semua niat yang baik itu boleh dibenarkan. Ya, betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan tapi dia, dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Niatnya baik tapi jalannya keliru. Ya. Kemudian mereka berdalil dengan sahabat-sahabat yang melakukan amalan-amalan tertentu ya, tapi tidak diingkari oleh Nabi SAW. Iya, para sahabat mengamalkan amalan tertentu ya yang belum dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi Nabi mengikrar mentakrir ya Nabi menyetujui ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan perbuatan tersebut seperti tadi sahabat yang membaca surat al-ikhlas di setiap apa di setiap sholatnya nah dia tutup dengan surat al-ikhlas apakah kita katakan itu perbuatan yang tidak dicontohkan kita katakan itu dicontohkan Masuk dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentakrirnya, membenarkannya. Kalau seandainya itu keliru atau salah, maka pasti diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. فأما ما وقع في أهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه Adapun jika ada sesuatu yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak mengetahui hal tersebut, maka perbuatan itu tidak boleh disandarkan kepada Nabi. Ya. Walakinnahu hujjatun liikrarillahi lahu. Akan tetapi itu merupakan hujjah karena adanya ikrar, takrir dari Allah Subhanahu wa taala untuk perbuatan tersebut. Nah, ولذلك استدل الصحابة رضي anhum ala jawazil جواز ala jawazil azli bi ikrarillahi lahum لهم بإقرار Nah, oleh karena itu para sahabat berdalil tentang bolehnya melakukan azal. Melakukan azal, kenapa? Karena ditakrir oleh Allah, dibenarkan atau didiamkan oleh Allah, disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun Nabi SAW tidak mengetahuinya. Nah, azal azal azal itu uh, suami istri ya melakukan hubungan suami istri tapi keluarnya di luar. Ya. Insya Allah semua sudah paham lah. Nah, jadi Eh, seorang suami yang melakukan hubungan dengan dengan istrinya, kemudian dia keluar di luar, ya. Para sahabat berdalil berarti ini boleh. Kalau seandainya nggak boleh, ya pasti Allah tegur. Ya, pasti Allah tegur. Sebagaimana perbuatan orang-orang munafik di zaman itu. Nanti akan datang juga penjelasan beliau insya Allah taala. Nah, jadi perbuatan azal ini tidak diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Jabir, kala Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal dan Al-Qur'an sedang turun. Hadisnya sahih riwayat uh, Al-Bukhari dan riwayat Muslim. Nah, disebutkan dalam tambahan riwayat Muslim, qala Sufyan, Sufyan berkata, "Walau kana syai'an yunha anhu, lanahana al Qur'an." Kalau seandainya sesuatu itu dilarang, ya, untuk dikerjakan, pasti sungguh pasti Al-Qur'an telah melarangnya. Tapi ternyata enggak, enggak dilarang. Ya, jadi para sahabat melakukan azal. Azal itu sudah kita sebutkan tadi ya uh, untuk menunda kehamilan ya untuk menunda kehamilan umpamanya suami istri dia, mereka tidak mau hamil do, uh, mereka tidak ingin punya anak dulu atau mungkin mereka rencanakan ya sang suami boleh melakukan hal tersebut dan keluarnya di luar itu di, diperbolehkan ya kalau seandainya dilarang ya pasti apa pasti ada teguran dalam Al-Qur'an karena waktu itu ya kata Jabir radhiyallahu anhu wal Qur'anu yanzil. Al-Qur'an masih apa? Masih turun. Ya, masih <coughs> ada wahyu karena Nabi masih hidup. Walaupun perbuatan seperti ini tidak diketahui oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yadullu ala anna ikrar Allahi hujjatun. Dan yang menunjukkan bahwasanya ikrarnya, takrirnya Allah, ya. Persetujuan Allah Subhanahu wa taala itu hujjah. Maksudnya hal tersebut diketahui oleh Allah dan Allah tidak melarang mereka menunjukkan perbuatan azal itu dibolehkan walaupun Nabi tidak tahu. Nah, apa dalilnya? Annal af'alal munkarat an annal af'alal munkarat allati kana al munafiquna yukhfunaha bayyanaha Allah Ta'ala wa yunkiru wa yunkiruha 'alaihim. Fadalla dhalika 'ala anna ma sakata Allah anhu huwa jaizun. Nah, kata beliau, Sesungguhnya perbuatan-perbuatan mungkar yang dilakukan oleh orang-orang munafik dan mereka sembunyikan hal tersebut, ya Allah jelaskan kepada kaum muslimin, ya dan Allah ingkari perbuatan orang-orang munafik itu. <coughs> menunjukkan kepada kita jika ada sesuatu yang didiamkan oleh Allah menunjukkan kepada kita itu boleh jais, boleh dilakukan. Nah, dipahami ya? Nah, jadi intinya begini. Contohnya azal tadi. Azal itu kan nggak ditahu, tidak diketahui oleh Rasulullah. Sebagian sahabat melakukannya. Nah, para sahabat berdalil ini dibolehkan oleh Allah. Kenapa? Kalau seandainya tidak diperbolehkan, pasti Allah sebut ke dalam Al-Quran. Pasti Allah larang kita. Karena waktu itu Al-Quran masih turun. Ya. Apa dalil yang menguatkan hal tersebut? Contohnya, perbuatan orang munafik. Mereka melakukan sesuatu yang mereka sembunyikan ternyata Allah bongkar perbuatan buruk mereka dalam Al-Quran, Allah jelaskan dan Allah ingkari perbuatan mereka. Ya. Eh, ini, ini menunjukkan kepada kita, kalau ada perkara yang Allah diamkan dan Allah tidak bicarakan dalam Al-Quran, berarti perbuatan itu boleh. Contohnya tadi Al-Azal. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ini banyak ayat-ayat tentang orang-orang munafikun. Ya, dalam Al-Quran itu, itu sangat banyak. Nah, Masya Allah Ta'ala. mereka pernah eh, apa namanya mengatakan ya, disebutkan dalam Al-Qur'an la raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azmu minha al-'adzal. Ya, kalau nanti kalau kita pulang sudah kembali ke kota Madinah, maka benar-benar orang-orang yang kuat akan mengeluarkan mengusir orang-orang yang lemah dari kota Madinah. Nah, itu didengarkan oleh Zaid bin uh, Arqam. Zaid bin Arqam dengar ya dalam kisah tersebut beliau kabarkan kepada Nabi. Ya. Kemudian datang Abdullah bin Ubay. Ya, gembong munafik waktu itu, yukadzibu Zaid bin Arqam. Beliau uh, dia uh, mendustakan Zaid bin Arqam. Ya. Padahal dalam dalam hal ini ya uh, orang yang apa namanya yang yang mengklaim ya harusnya mendatangkan bukti. Mendatangkan bukti. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat membenarkan ucapan Zaid bin Arqam dalam surah Al-Munafiqun ayat 8. Nah, menunjukkan kepada kita mereka menyembunyikan sesuatu ya, ucapan atau perbuatan itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Allah dan Allah ingkari perbuatan mereka. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya, demikian, eh, dan itu tidak diketahui asalnya oleh Nabi SAW. Ya, setelah dilaporkan baru ya, turun ayat atau diketahui hal tersebut turun ayat membenarkan Zaid bin Arqam. Demikian pula ucapan mereka disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 65. Ya, ketika mereka mengolok-olok Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka bilang begini, "Ma ra'aina mithla qurra'ina eh, haula." Kami tidak pernah melihat seperti para pembaca Quran kita ini, mereka-mereka ini. Maksudnya Nabi dan para sahabatnya. Yang arghabu butunan. Nah, mereka adalah orang yang paling buncit perutnya. Wala agdabu eh, al-sunan. Dan tidak pula orang yang paling dusta lisannya. Wala ajbanu indal liqa dan orang yang paling penakut. Subhanallah. Jadi mereka mengatakan Nabi dan para sahabatnya itu eh, buncit perutnya, suka makan, kemudian suka dusta dan paling penakut di medan perang. Nah, ternyata ada sahabat yang mendengarkan hal tersebut ya dan dilaporkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan turun ayat membenarkan hal tersebut, Allah membongkar kedustaan mereka atau uh, kemunafikan mereka, ucapan mereka tersebut dalam surat uh, At-Taubah ayat 65 dan 66. Nah, wa in sa'altahum eh, la yaqulunna inna ma kunna nakhudu Kalau kalian tanya kepada mereka wahai Muhammad, engkau tanya jika engkau tanya kepada mereka orang-orang munafik itu pasti mereka akan jawab, ya kami ucapkan itu karena main-main. Kami hanya bercanda dan bermain-main. Nah, Qul katakan wahai Muhammad abillahi wa ayatihi wa rasulihi apakah dengan Allah terhadap ayatnya terhadap rasulnya kuntum tastahzi'un kalian mau mengolok-olok la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum jangan kalian minta uzur jangan kalian minta maaf karena sungguhnya kalian telah kafir dari keimanan kalian nah perhatikan jemaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka ya bermain-main bercanda ya. makanya Para ulama menyebutkan memasukkan bercanda atau bermain-main mengolok-olok agama Allah, entah itu ayat atau rasul atau agama ini, ya, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mengolok-oloknya. Karena itu bagian dari pembatal dari pembatal keislaman. Nah, yang intinya perbuatan orang munafik itu ditegur dan dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Sedangkan perbuatan azal tadi yang dilakukan oleh sebagian sahabat itu tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perbuatan itu diperbolehkan walaupun Nabi tidak mengetahuinya. Nah, Masya Allah taala. Karena itu karena azal itu bukan ibadah, ya, karena itu perbuatan yang mubah, perbuatan yang mubah. Nah, Masya Allah taala. Berikutnya kata beliau, ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه karena Nabi SAW ajwadun nas. Dan diantara contoh, eh, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa sifat, eh, karakter atau eh, watak beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Karena Nabi SAW ajwadun nas. Nabi SAW itu adalah orang yang dermawan, orang yang murah hati. Nah, itu karakter atau watak beliau. Ya, bukan orang yang pelit, ya. Orang yang pelit untuk berbagi. Tidak. Tapi Nabi adalah orang yang suka berbagi, orang dermawan, orang yang murah hati. Nah, wa misaluhu dan contoh yang lainnya ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khal, fi khilqatihi. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dari sisi uh, khilqatihi, bentuk fisiknya. Ya, karena Nabi alaihi wasallam, karena Nabi SAW wasallam rib'atan minar rijali laisa bil tawil wala bil qasir. Nabi SAW itu Eh, tubuhnya postur tubuhnya itu sedang-sedang ya sedang dari kalangan uh, ukuran laki-laki di zaman itu ya ukuran seorang pria di zaman itu laisa tawil wala bil qasir tidak terlalu tinggi tidak pula terlalu terlalu pendek jadi beliau itu sedang-sedang ukurannya nah masya Allah taala Taib, itu contoh yang eh, disebutkan oleh pengarang rahimahullah taala ya, dari sisi apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi eh, dengan kesimpulan pada malam hari ini, ya, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Wasallam itu berupa ucapan atau perbuatan, ya, ucapan, perbuatan dan persetujuan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sifat baik itu dari sisi sifat uh, khalqihi karakternya atau watak beliau atau sifat dari sisi khilqatihi dari sisi uh, postur atau bentuk tubuh beliau. Jadi ada lima semuanya. Nah, ada lima. <coughs> Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walaupun yang dua ini tambahan, yang pada asalnya itu tiga. Ya, ucapan, per, uh, ucapan, perbuatan dan takrir persetujuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Para ulama sebagian ulama menyebutkan kalau itu berupa perbuatan berarti disebut sebagai uh, sunnah uh, fi'liyah. Kalau itu berupa ucapan Nabi SAW maka disebut sebagai sunnah uh, qauliyah. Perbuatan sunnah fi'liyah, ucapan sunnah qauliyah dan kalau itu bentuknya persetujuan, yakni perbuatan yang dilakukan oleh orang lain kemudian diketahui oleh Nabi SAW dan beliau setujui dan beliau tidak ingkari, itu disebut dengan istilah sunnah takririyah, sunnah persetujuan, mak maksudnya sesuatu yang disetujui oleh Nabi SAW dan itu dianggap juga sebagai sunnah atau sesuatu yang disyariatkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masya Allah taala, Allah taala alam ini dapat kita sampaikan, eh, mudah-mudahan bermanfaat. insya Allah taala kita akan lanjutkan pembahasan ini. Eh, di pertemuan berikutnya tentang aqsamul khabari bi'tibari man yudhafu ilaihi. Jenis-jenis khabar, jenis-jenis hadis ya ditinjau dari sisi kepada siapa disandarkan. Nah, jadi kalau kalau kepada Nabi kita sebut apa? Khobar atau hadis. Ya. Kalau kepada sahabat apa namanya? Kalau kepada tabiin apa namanya dan seterusnya? Itu ada istilah-istilahnya yang nanti akan kita jelaskan secara rinci insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Nah, Allah taala alam ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Semoga Allah berikan taufik taufiknya kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini. Amin ya robbal alamin. Allah taala alam wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa wa muslimin min kulli dhanbin innahu huwal rahim. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis.